Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nabi Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih ilmu seputar usul fikih. Terakhir kita ambil adalah mengenai pembagian kias. Kias macam-macam pembagiannya. Kias yang terakhir kita ambil adalah kias syabah. Kias yang dikenal dengan kias asy-syabah. Nah, kias asy-syabah ini termasuk jenis kias yang paling lemah. Termasuk jenis kias yang paling lemah adalah kiasus syabah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat contoh yang berikutnya. Wa hunaka mas'alatun ukhra tata'allaqu aidan birraqiq at-talif. Di sana ada permasalahan yang lain berkaitan masalah apa? Budak yang melakukan kriminalitas atau budak yang dijahati gitu istilahnya. Paham ya? Nah, maksudnya budak tersebut barakallahu fikum hafizakumullah, ada orang yang berbuat jahat kepada dia. Apakah nanti sama seperti orang-orang merdeka atau beda? Karena sudah kita lewati, budak itu kalau ditinjau dari sisi masalah ibadah sama seperti orang merdeka. Untuk sholat, diperintahkan untuk sholat, puasa, kan gitu. Tapi kalau ditinjau dari sisi apa? Dari sisi muamalah, eh, pekerjaan atau yang semisalnya, itu seperti bahimah binatang ternak karena diperjualbelikan, digadaikan, dihadiahkan, diwakafkan. Apa maksudnya? Nah, kita lihat. Wahyadiyatu ajza'ihi yaitu mengenai denda anggota badannya. Karena karena dalam agama Islam ini karena agama yang lurus dan sempurna, kalau misalkan kita mukul orang eh, sampai giginya rampal misalkan itu gigi dihitung itu sembarangan paham ya eh, atau main-main apa kemudian kena tang, jarinya putus Jari itu ada hitungannya itu. Dalam syariat Islam. Nah, apakah budak itu juga sama dengan orang yang merdeka atau tidak? Itu pembahasannya. Kita lihat. Hal tunsabu ila qimatihi nisbati diyatil hur au annaha bil qimati aidan? Sekarang permasalahannya, apakah budak yang terkenai kriminalitas atau kejahatan tadi itu dinisbahkan kepada harganya seperti na'am barakallahu fikum dinisbahkan denda kepada orang merdeka ataukah dinilai harga saja? Wah ini budaknya cacat, harganya murah. Dihargai seperti itu atau dihitung juga jari jemarinya yang putus tadi itu? Apa maksudnya itu ya? Seperti itu. Kan kita kita lewati. Kalau binatang ternak bagaimana? Dihargai sesuai dengan keadaannya kan? Cacat murah. Nah, budak ini bagaimana? Apakah seperti binatang ternak itu tadi? Ataukah seperti orang merdeka kalau anggota badannya nah ada orang yang berbuat jahat padanya? Mungkin ada diputus telinganya atau mungkin Eh, jari jemarinya diputus. Nah, itu harganya dihargai seperti orang merdeka per biji atau per jari tadi itu atau seperti seakan-akan dia binatang ternak. Harganya murah kan saat itu. Kita lihat. Nah, kul kita katakan hadil mas'alatu fiha khilafun. Permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama. Fa idza kana al-udwanu 'ala maduna nafsi, perhatikan baik-baik ini, kalau bentuk kriminalitas kejahatan tersebut selain jiwa Paham? Selain jiwa berarti selain pembunuhan. Fi maudhi'in lahu muqaddarin minal hur falahu hukmun. Pada suatu tempat yang dia itu memiliki nilai, memiliki kadar. Ketika orang merdeka juga pun memiliki nilai dan kadar, maka dia memiliki hukum. Paham belum? Orang merdeka itu ketika misalnya giginya dipatahkan, dinilai juga untuk masalah dendanya nanti. Tangannya diputuskan misalnya, tangannya atau jarinya putus gitu, itu ada nilainya juga. Nah, apakah dia itu juga sama ataukah tidak disebutkan sini selama kriminalitas kejahatan tersebut tidak berkaitan masalah jiwa masalah pembunuhan atau masalah dirinya nyawanya nah, maksudnya di salah satu bagian anggota badannya yang ada nilainya seperti ketika orang merdeka maka dia memiliki hukum juga wa idza kana fi khair ghair muqaddarin minal hur fala hukmun kalau seandainya kejahatan tersebut menimpa budak tadi pada suatu tempat yang tidak ada nilainya Ketika orang merdeka juga ada nilainya, maka hukumnya juga sama. Rambut misalkan, eh, rambutnya diputus, digunting ini. Ada nilainya nggak rambut itu? Nah, itu ketika merdeka, orang merdeka juga nggak nilainya, ada nggak ada nilainya, budak pun juga nggak ada misalkan. Seperti itu. Kita lihat. Wa idza kana fi jirahatil batn, al batnu laysat udwan, laysat udwan maqtu'an. Dan kalau seandainya luka tersebut ya, atau seandainya kriminal atau kejahatan tersebut mengenai apa luka pada perut Nah, perut yang apa? Perut yang bukan anggota badan terputus. Maksudnya perutnya masih ada cuman luka gitu. Nah, dilukai. Fa hadza yuqaddar bil qimah wala Kalau seperti ini ditakdirkan, diperkirakan dengan harga. Budakannya ini kok sudah perutnya sobek-sobek ya. Misalkan perutnya sobek-sobek tapi nggak keluar itu, perutnya masih ada. Ya mungkin luka-luka gitulah. Harganya murah ini. Diperkirakan sesuai dengan apa? Dengan apa dengan keberadaannya. Kata beliau, wala syak, enggak ragu lagi. Fayuqawwamal abdu saliman min hadil jinayah. Maka na'am barakallahu fikum ditegakkan keadilan pada budak tersebut eh, atau dinilai apanya? Dinilai budak tersebut seakan-akan apa? Selamat daripada kriminal ini karena masih utuh. Posisinya masih utuh. Paham ya? Nah, masih utuh seperti misalkan orang nah, disakitin eh, sampai bekas misalkan kena cambuk misalkan, itu kan bisa dikatakan enggak ada dendanya denda untuk uang itu loh, paham ya maksudnya? Untuk harta itu enggak ada. Budak juga sama gitu loh. Karena belum saya putus. Paham maksudnya ya? Anggota badannya masih utuh. Seperti itu. Kita lihat sini. Wa yuqaddar musaban biha dan ditakdirkan, diperkirakan dia terlukai gitu saja. Wa ma bainal qimatain huwa arsul jinayah fa idza kana ghaira ma'nam. Dan apa saja yang diantara dua qimah itu dua nilai atau harga tersebut Nah itulah yang apa? Yang jadikan patokan apa? Nah untuk dijadikan denda jinayah. Jinayah itu kriminalitas atau kejahatan tadi. Nah jadi dilihat, dinilai dulu, dilihat, diperhatikan dulu bagaimana anggota badannya itu ada nilainya atau tidak. Nah kalau tidak ya kembali ke hukum asal, nggak ada nilainya seperti itu. Fa idza kana ghairu majruhin yusawi 10000 wa majruhan taala fadiyatul jarh takunu alfain. Perhatian Bapak ini fadiyatul jurh na'am takunu alfain. Apabila budak tersebut ghair majruh, tidak sakit, tidak luka. Kalau tidak luka harganya berapa? ribu. Kalau enggak luka harganya ribu. Wa majruhan dan kalau luka 8.000. Berarti ribu. Nah, barakallahu fikum kalau enggak luka ribu, tapi kalau luka 8.000, fadiyatul jurh maka denda luka tersebut takunu alfain, bisa ribu. Paham ya? Nah, 2000. Karena apa? Karena semula kalau utuh berapa? 10.000, ya kan? Kemudian ketika karena luka tadi menjadi 8.000. Berarti kan 2.000 itu menyempurnakan 10.000 kan 2.000 lagi. Dendanya 2.000 itu karena sudah luka. Paham maksudnya? Seperti itu. Amma idza kana fi mawdi'in muqaddar faqil. Adapun kalau seandainya kriminalitas kejahatan tersebut mengenai salah satu anggota badan yang ada nilainya, faqila innahu yakunu binisbatil qimah maka ada yang mengatakan budak tersebut ditinjau dinilai dari apa? Nah, dinisbahkan pada harganya. Kanisbati diyatul nam adwi ila diyatin nafas. Maka dinisbahkan seperti dendanya anggota badan kepada enam dendanya jiwa secara sempurna kita lihat. Nanti bagaimana? Fidyatul hur maksudnya berkaitan masalah denda ini seperti dendanya ketika diberikan kepada orang yang merdeka. Nah, kalau berkaitan masalah anggota badannya. Nah, wakila yu'tab. Nah, wakila ada juga yang mengatakan yu'tab baru bil qimah. Intinya dia tetap dinilai dengan harganya berapa gitu. Kalau cacat ya kurang harganya gitu. Nah, wa yudhiru nah, wa hadali kabil misal. Akan nampak dengan contoh kata beliau. Abdun budak Zunia alaih budak dijahati. Paham ya? Budak dijahati maksudnya ada budak kemudian Nah, ada orang yang berbuat kriminalitas kejahatan kepadanya. Nam. takutnya artinya al-yumna. Tangan kanannya putus. Paham ya? Ada orang berbuat jahat dengan budak, budaknya itu ternyata apa? Tangan kanannya diputus. Fa nabil Kima. kalau seandainya kita ngomong itu dinilai dengan harganya aja. Jadi dinilai harganya budaknya itu budak yang nggak sempurna, harganya murah. Jadi nggak dinilai putus tangannya tadi. Padahal kalau orang berdeka, tangan itu ada nilainya gitu loh. Nah, kalau budak ini bagaimana? dinilai harga budak seperti binatang ternak atau dinilai juga anggota badannya putus saja harganya berapa itu loh. Kita lihat. Fa idza qulna bil qimah, kalau seandainya kita mengatakan kalau begitu dinilai dengan harganya, harganya berapa? Bi'tibari nisbati diyati hadhil yad, ditinjau dari nis, eh, ditinjau dari penisbahan denda terhadap tangan ini ila diyatin nafas yaitu dinisbahkan kepada denda jiwa secara sempurna berapa harga dan berapa nilai tangan ini? Wa qulna hadzal raqiq law kana saliman lakana yusawi asra alif. Budak ini kita katakan, budak ini kalau sempurna, selamat, gak ada yang putus, harganya itu senilai dengan 10 ribu. Paham ya? Itu kalau kita gunakan nilai ya, diperkirakan harganya berapa gitu. Fa innana nu'tihi fa nu'tihi lil yad 5000. Berarti kita kasihkan karena posisinya yang membuat dia itu harganya murah itu apa tadi? catatan itu, tangannya putus. Nah, paham ya? Kalau seandainya selamat, sempurna, enggak putus tangannya, harganya 10.000. Gara-gara putus tangannya harganya berapa? Nah, barakallahu fikum menjadi 5.000, berarti dendanya 5.000. Dia sempurna menjadi 10.000 tadi. Kita lihat, maka kita berikan kepada dia untuk tangan itu 5.000. Paham ya? Karena apa? Karena kalau sempurna enggak catat berapa tadi? 10.000. Gara-gara catat putus tangannya, 6 maka apa? Maka turun menjadi 5000. Nah, untuk sempurna 5000 dendanya. Jadi 10000 lagi. Li'anna diyata yadil hur nisful diyah. Karena apa? Karena dia denda untuk tangan orang yang merdeka itu kalau putus itu setengah dia. Setengah dendanya. Sawa'un naqasa nam khamsata alaf au akal au aktar Baik kurang dari 5000 atau lebih sedikit atau lebih banyak. Intinya dendanya itu untuk menggenapi itulah dendanya. Misalkan Budaknya ini kalau sempurna nggak cacat harganya sepuluh ribu, Tapi gara-gara putus tangannya menjadi empat ribu berarti dendanya ribu. Pak belum maksudnya itu? Tapi kalau ternyata harganya berapa lima ribu, lah kenapa? Cacat tangannya putus. Oh, berarti nah barakallahu fikum dendanya kalau ingin sempurna seperti ketika nggak cacat lima ribu. Pak maksudnya itu? Seperti itu. Wa idza qulna bil qimah fa innana nu'tihi ma naqasa qimatuhu walau kana aktsar min as Namun apabila kita katakan dengan harga global tanpa dinilai tangannya, Paham belum? Nah, kalau tanpa dinilai tangannya, kan tadi dinilai tangannya seakan-akan ribu itu. Nah, sekarang kalau tanpa dinilai tangannya diglobalkan itu, oh ini sudah cacat ini harganya sekian misalkan. Nah, seperti itu bagaimana? Fa inna nu'tihi ma naqasa qimatuh, maka kita berikan sesuai dengan apa? Yang kurang dari harga tersebut. Walau kana aktsar min sen, walaupun lebih daripada 2/3-nya. Intinya kekurangannya berapa yang membuat dia itu berkurang itu ditambahi. Itulah dendanya. Kalau dinilai dengan harga global, tapi kalau yang pertama tadi kan dinilai harga per anggota dan tubuh atau anggota badan yang putus tadi itu. Intinya barakallahu fikum ini semuanya berkaitan masalah apa? Masalah kias syabah ini kias yang paling lemah. Kias yang paling lemah. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita selesaikan yang terakhir. Misal dari contoh yang lain, hada abdun qimatuhu 10000. Budak ini harganya sepuluh ribu. Perhatikan baik-baik, budak ini harganya sepuluh ribu. Falah quti'at yaduhu al-yumna sara yusawi ila alfain. Bayangkan ini. Ketika putus tangannya budaknya ini harganya enggak layak, enggak sejajar, enggak layak harganya kecuali cuma dua ribu. Putus tangannya bayangkan. Ketika masih sempurna berapa? Sepuluh ribu. Nah, tapi ketika putus tangannya tidak layak dibeli kecuali cuma dua ribu. Fa'alal kaul Maka berdasarkan pendapat bi annahu yuqaddar bimana naqasa kiamatihi. qimatihi umuman nu'tihi samaniyata alaf. Maka berdasarkan pendapat yang mengatakan dinilai dinilai dengan kadar yang kurang dari harga asalnya secara umum maka kita memberikan berapa? ribu Karena kurangnya itu kan ya, gara-gara catat menjadi berapa tadi? ribu Nah, ribu itulah untuk menyempurnakan menjadi ribu Itu. Wa 'alal qawul maka kemudian berdasarkan pendapat yang kedua bi anna nansibahu nisbatanya dilhur bahwasanya kita menisbahkan denda tersebut dinisbahkan kepada tangan orang yang merdeka ila diyatih kepada dendanya eh, maksudnya setengahnya nu'tihi khamsata alaf wa bainahuma farqun kita berikan setengahnya kalau orang merdeka nah barakallahu fikum itu dendanya setengahnya jadi setengah 10 ribu berapa? 5 ribu, nah 5 ribu itu yang kita berikan tapi kalau yang pertama tadi pendapat yang pertama Nah, barakallahu fikum mereka menilai apa yang mereka nilai itu kurangnya berapa? Semula 10.000 kok jadi 2 ribu itu berarti kurangnya berapa? 8 ribu. Nah, 8.000 yang, di, yang dikasihkan untuk denda. Paham bedanya kata kata beliau wa bainahuma farqun. Di antara keduanya ada perbedaan. Walau qutiyat yadul yusra. Sekarang kalau dipotong tangan kirinya. Eh, idza qulna bi annahu nu'tihi binisbah. Kalau seandainya kita katakan diberi dendanya dengan penisbahan tangan tadi itu, fa inna nu'tihi nisfa qimatihi 5000. Kita berikan apa? Kita berikan setengah harganya yaitu 5000. Naam. Wa idza qulna innana nu'tihi biqadri ma naqasa min qimatihi. Kalau seandainya kita katakan dia diberikan denda sesuai dengan kadar yang kurang daripada harga tersebut karena yang namanya na barakallahu fikum 10000 kemudian menjadi 2000-an kurangi 8000. Wal yadul yusra laysat fil qimah kal yadul yumna, tapi harganya lain. Tangan kiri itu enggak seperti harga tangan kanan. Karena tangan kanan lebih mahal itu loh. Eh, oh, seperti itu. Nah, kata beliau dan tangan kiri itu enggak seperti harga tangan kanan. Fahwal an yusawi asta'alaf. Eh, maka sekarang dia sebelum apa? Sebelum terputus tangan kirinya 10.000. Wa ba'da dihi yusawi niatan. Tapi terkata, ternyata setelah terputus tangannya harganya cuma dinilai dihargai 8 nah barakallahu fikum 8.000. Fa nu'tihi lil yad alfain. Berarti tangannya tadi itu yang putus 2.000 harganya. Paham ya? Kalau tangan kanan tadi yang putus Harganya menjadi menjadi 2000 bedaknya kan? Berarti kan tangan kanan biar dihargai berapa? 8000. Tapi ini gara-gara putus tangan kirinya 8000. Berarti tangan kirinya dihargai berapa? 2000. Paham enggak? Segitu aja ya. Nah, barangkali fikum enggak perlu penting sebenarnya cuman ya disebutkan kan sebutkan ya kita baca aja. Nah, ini masalah masalah masalah kias-kias seperti itu. Wasahihu dan yang benar fi hadil masalah dalam masalah ini anna diyata a'dha'ihi tunsab ila qimatihi bahwasanya denda anggota badannya itu dinisbahkan kepada harganya. Harga budaknya berapa? Nah, kalau nisbah kalau istilahnya eh, kembali ke situ ya. juz juz'a kalkul karena yang namanya bagian anggota badan seperti seluruhnya. Ya enggak? Anggota badan kita ini tangan, ini bagikan kita seluruhnya gitu loh. Anggota seluruhnya. Nah, Fakama annana na'tabid diyataha qimatahu fi nafsihi maka sebagaimana kita juga menganggap dendanya itu adalah harganya pada seluruhnya tadi, budak kalau utuh berapa? Kadzalika na'tabir diyatahu binisbati li'adhahi ma naqasa min qimatihi. Seperti itu pula lah kita menganggap denda nam yang ditunaikan dinisbahkan kepada anggota badannya yang terlukai tadi atau yang putus tadi itu sesuai dengan yang kurang nah dari harganya tersebut. Kalau harganya tadi kok semula ribu kok Kok menjadi 8 ribu dikurangi 2 ribu itu gitu seperti itu. Nah, ada pun berikutnya insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.